Banyak akhwan kita yang belum yaitu terlihat Abul Hadir. Oleh karenanya pembahasan tentang sifat salat insyaallah taala kita baca besok Selasa insyaallah taala wa yassarah. Dan dalam kesempatan ini kita akan memanfaatkan waktu kita bainal maghrib wal isya untuk membenahi diri-diri kita masing-masing dan kita ambilkan dari Kutaib kitab kecil <clears throat> yang mungil namun mengandung banyak sekali faedah dan kitab ini yaitu yang berjudul At-Tariq atau Khutwatun ila Sa'adah langkah-langkah menuju kebahagiaan ini alhamdulillah <clears throat> sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Di sini disebutkan sekian banyak perkara-perkara mengingatkan kepada kita untuk menggapai kebahagiaan berupa disebutkannya amal-amal saleh yang menjadi sebab-sebab biiznillah taala upaya dan usaha untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah di dunia maupun di akhirat begitu pula disebutkan sebagiannya perkara-perkara buruk yang semestinya kita hindari baik disebutkan selain perkara-perkara haram yang semestinya dihindari Begitu pula dalam kitab ini disebutkan perkara-perkara wajib dan disebutkan pula ibadah-ibadah sunnah dan beberapa adab-adab pada sebagian ibadah termasuk yaitu adab-adab dalam talabul ilmi Dan di awal kitab kita diingatkan tentang perkara permasalahan ikhlasul amal. Dikarenakan mengikhlaskan amalan ini perkara yang meskipun sudah banyak dan sering kita diingatkan dan banyak orang mengetahui pentingnya bahkan setiap muslim mengetahui wajibnya ikhlas dalam beribadah akan tetapi kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan untuk terus muhasabah, introspeksi, diingatkan dan membenahi diri dalam masalah keikhlasan-keikhlasan kita. Oleh karena dalam pertemuan kali ini kita akan sebutkan beberapa hal seputar permasalahan ikhlasulillah. Disebutkan di sini dalam subjudul yaitu Al-ikhlasu lillah tariqus sa'adah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah merupakan jalan menuju kebahagiaan. Semua amal. Apakah amal kita baca Quran, apakah amal kita salat, apakah amal kita dalam dakwah, amal kita dalam segala macamnya. Disebutkan di sini ghinal abdi bita'ati Rabbi wal ikbali alaih adanya kecukupan yang diberikan kepada seorang hamba adalah dengan ia mentaati Rabbnya menghadap persembahkan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul amali lillah wal ikhlasul a'mal lillah asluddin wa tajul amal mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah merupakan pokok prinsip agama kita dan mahkotanya segala amalan. Wa huwa unwanul waqar wa sumuul himmah wa rujhanul akal wa tariqus sa'adah. Dia merupakan tanda ya, kewibawaan dan dia pula menunjukkan kemuliaan himmah cita-cita dengan ikhlas dan menunjukkan matangnya dan istimewanya akal seseorang apabila dia ikhlas. Wa tariqus sa'adah dan jalan menuju kebahagiaannya sekali lagi apabila dia ikhlas. Wala yatimmu amrun wala tahsulu barakatun illa bi salahil qasdi wan Tidak akan sempurna perkara apapun dan tidak akan diwujudkan barakah kecuali dengan baiknya maksud dan niat seseorang. Allah amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikhlas dalam beramal. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Ini nabi. Yang mana Nabi alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa paling sempurna imannya paling dekat dengan Allah dan jauh bahkan bersih dari kesyirikan besar maupun kecil Imamul Anbiya wal Mursalin imamnya para nabi dan rasul yang tentu para nabi dan rasul itu benar-benar bersih dan dijauhkan dari asyirku billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka Nabi alaihi salatu wasallam Imamul Muwahhidin Imam-imamnya Ahli Tauhid Dan seorang yang paling ikhlas Dalam ibadah dan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pun beliau masih diperintahkan oleh Allah Diingatkan oleh Allah Untuk ikhlas Di dalam banyak ayat Lalu bagaimana dengan kita Yang belum ada jaminan selamat ya. Belum ada jaminan masuk Al-Jannah dan tidak sedikit pun yaitu bisa mencapai derajat nubuah kenabian bahkan menyamai sahabat-sahabat nabi pun tidak mungkin bisa maka tentunya kita lebih butuh lagi untuk kita diingatkan senantiasa perkara permasalahan ini agar tidak percuma waktu kita, tenaga kita ketika dilakukan tanpa ikhlas cuman capek dan buang waktu Assalamualaikum begitu pula agar supaya lebih terdorong amal kita lebih semangat kita dalam beramal itu kalau hidup kolbu dan diberikan rezeki dan anugerah berupa ikhlas dan sungguh pengaruh yang namanya akidah dan keyakinan pada seseorang itu sangat-sangat mempengaruhi amal. Banyak sekali contohnya. Seorang ketika sudah merasa, wah saya nggak bisa, saya tidak mungkin, sudah tidak mungkin bisa. Dia ibarat sudah kalah sebelum bertanding. Namun Bismillah, Insya Allah, Allah bisa kan. Allah bantu, Allah kuatkan. Maka ini akan mendorong dalam amal. Ini salah satu contohnya. Dan bukan percayanya kepada diri, namun atiqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengerjakan dan melaksanakan sebab-sebabnya. Faqala lahu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'budillaha mukhlishan din" dalam surat Zumar awal ayat kedua Allah mengatakan memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam fa'budillah maka beribadahlah engkau hanya kepada Allah Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mukhlishallahu dengan mengikhlaskan ibadahmu hanya kepadanya. ad di sini ibadah. Ikhlaskanlah amal ibadahmu. Ya, amal-amal yang disyariatkan dalam agama al-Islam. Amal-amal ibadahmu ikhlaskanlah. Murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini Nabi alaihi wasallam yang diperintah. Wa qala lahu Allah juga memerintahkan kepada Nabi alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah hai Muhammad. Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Inni umirtu." Aku sesungguhnya aku diperintah an a'budallah untuk aku mengibadahi Allah semata, mukhlishan lahuddin dengan mengikhlaskan ibadah hanya semata untuknya subhanahu. Wa qala subhanahu Allah pun juga berfirman, Qul lillaha a'budu mukhlishan Katakanlah, Allah a'budu hanya kepada Allah aku beribadah mukhlishallahu dini dengan mengikhlaskan ibadahku hanya untuknya semata fasalahul amal min salahin niyah maka baiknya suatu amal bergantung dan terkait erat dengan baiknya niat wasalahun niyah min salahil qalb dan baiknya niat seseorang adalah termasuk bagian dari tanda kebaikan kalbunya. Ya. Amalan kalbu itu banyak dan termasuk yang pokok dari segala dan inti segala sesuatunya adalah ikhlasulillah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu qabulil a'mal indallahi al-ikhlas ma'al mutaba'ah. Dan pokok diterimanya segala macam amalan di sisi Allah dasarnya syarat diterimanya segala amal di sisi Allah adalah al-ikhlas ma'al mutabah, Ikhlas yang disertai dengan mutabah Ikhlasulillah dan meladani sunnah Rasulullah SAW. Inilah kandungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sahabat Rasul al-qari sang pembaca Al-Qur'an ya dan memiliki banyak sekali keutamaan Abdullah bin Mas'ud yang dipuji kiraannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan la yanfa'u qaulun wa amalun illa biniyah. Tidak akan bermanfaat ucapan maupun amalan kecuali dengan niat. Niat yang benar, niat ikhlas wala yanfa'u qaulun wa illa bima sunnah dan tidak akan bermanfaat ucapan amalan maupun niat kecuali apabila mencocoki sunnah artinya syarat pertama ikhlas niat ikhlas ucapan apapun zikir apapun doa apapun baca Quran manapun Ayat berapa, surat apa, panjangnya seberapa, bagusnya seperti apa. Ucapan manapun tanpa niat ikhlas lam tukbal tidak akan diterima. Amalan apapun amal salat, amal eh, ini dan itu capek kerjakan berbagai macam aktivitas dan amalan tidak akan diterima tanpa niat ikhlas. Kemudian berikutnya dia mengucapkan ucapan yang baik. Atau demikian pula amalan-amalan dengan niat baik, niat ikhlas. Namun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bima wafaqa sunnah, kecuali yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syarat kedua. Meskipun sudah ikhlas dalam ucapan, amalan, ikhlas dalam doa, ikhlas dalam zikir, ikhlas dalam yang lainnya akan tetapi kalau tidak mencocoki as-sunnah menyelisih sunnah Rasul Alaihi salatu maka juga tidak akan diterima dan sebutlah contoh-contoh yang banyak ya. banyak sekali contoh-contoh di sana ya. termasuk ya. ini beliau seingat kami yang pernah mengingkari adanya halakah-halakah zikir berjamaah banyak berapa lingkaran-lingkaran di dalam masjid yang mereka memegang biji-biji kurma yang di di apa disatukan di zaman sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Kemudian dengan satu pimpinan, satu lingkaran halaqah mengatakan sabbihumiyah bertasbihlah 100 kali. Kelompok yang satunya Halilumia bertalillah seratus kali. Dan demikian dan demikian. Dan mereka bersama-sama mengatakan subhanallah, subhanallah, kemudian yang seterusnya. Dan kita hanya menukilkan, lihat perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lebih alim mana orang zaman sekarang dengan Abdullah bin Mas'ud? Orang hafid ataupun demikian setinggi apapun ilmu seseorang Bagaimana sikap sahabat-sahabat Rasulullah SAW orang yang paling faqih, paham dalam ilmu agama. Maka sahabat Ibnu Mas'ud menanyakan kepada mereka, "Apa ini yang aku lihat?" Apa jawab mereka? "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ilal khair." Waib Abu Abdurrahman, kunyah beliau. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Toh niat kami baik. Apa jawaban beliau? Di antara yang beliau sebutkan, wa kam min lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik namun dia tidak mengenai atau tidak mendapatkan kebaikan tersebut yakni karena tidak mencocoki ajaran Rasul alaihi salatu Dan ini kita persingkat, kita potong dari dari ucapan Abdullah bin Mas'ud dan di sana ucapan yang panjang lebih jelas lagi Bagaimana beliau alaihi salatu wasallam wasiat-wasiat beliau luar biasa. Ya, karena di sini masih ada banyak dinukilkan tentang perkara masalah ini. Yang pertama sebelum sebelum yang lain-lainnya adalah ikhlasulillah. Mengikhlaskan amalan lillahi subhanah. Ini semua kita membutuhkannya. Kita semua butuh untuk diingatkan. Sebagaimana tadi kita singgung, bagaimana kita tidak butuh Sementara Nabi alaihi saja banyak ayat yang Allah mengingatkan beliau memerintahkan Nabi Alaihissalam untuk ibadah dengan ikhlas itu Nabi lalu apalagi dengan kita tadi telah disebutkan ayat-ayatnya faabudillah hatta ya faabudillah mukhlishallahuddin kul inni umirtu an abudallah mukhlisalahuddin kul kulillah a'budu mukhlishallahuddini ini semua perintah-perintah Allah kepada Nabi Alaihissalam dan kepada umatnya min babi aula lebih-lebih lagi karena beliau saja yang sudah jelas ikhlasnya dan beliau saja yang sudah dijamin masuk jannah dan diampuni dari kesalahan-kesalahan beliau. Dan beliau pun yang bebas dan bersih dari kesyirikan besar maupun kecil masih diingatkan terus oleh Allah Subhanahu untuk ikhlas dalam ibadah, apalagi kita. Setinggi apapun keilmuan seseorang, seberapapun hafalan dia dalam Al-Qur'an, seberapapun banyak amal seseorang, seberapapun dia merasa sudah bosan dan mungkin sudah merasa yaitu kokoh ataupun paham tentang masalah ikhlas tetap saja kita butuh diingatkan untuk ikhlas ini wal ikhlasu aziz fi janibil ibadat disebutkan dalam kutip ini ikhlas itu aziz berat namun agung aziz itu sesuatu yang yaitu berat namun mulia. Berat tapi agung. Ya. Sehingga amalan yang ringan, amalan yang terlihat sepele tapi dengan ikhlas dia memberatkan timbangan. Aziz, berat. Sementara amalan sebanyak apapun tanpa ikhlas meskipun terlihat besar dan banyak, ringan dan enteng. Dan tentunya kita tidak mengharapkan amalan-amalan kita itu terlihat banyak namun seperti kapas ditimbang tidak berbobot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentunya kita ingin amalan-amalan kita itu lebih berat dibandingkan dengan besi, bahkan bukit Uhud. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ucapan tadi ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ucapan tadi la yanfa'u qaulun wa amal illa walayan wa la yanfa'u qaulun wa amal wa niyyah illa bima wafaqa sunnah Ibnu Mas'ud beliaulah seorang yang berbadan kecil, betisnya sangat kecil. Disebutkan dalam riwayat ketika suatu ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon arak untuk mengambil siwak ataupun perkara lain, ya. Biasa mereka untuk gosok gigi sikat itu pakai yang terbuat dari pohon arak tersebut. Ketika naik ke atas pohon, maka eh, atas suatu keperluan Abdullah bin Mas'ud ketika di atas bertiup angin dan menyingkap kain yang dipakai untuk menutupi betis Abdullah bin Mas'ud dan badannya. Bertiup angin sehingga tersingkap betisnya. Maka para sahabat pun spontan, tidak ada maksud menghina meremehkan spontan. Para sahabat pun tertawa. Maka Rasulullah SAW menanyakan, "Fima tadhakun?" Pada perkara apa? Kenapa kalian tertawa? Apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, min dikkati Kami tertawa karena apa? Karena kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lahuma athqalu fil mizani yaumal qiyamah min jabali Uhud. Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil itu yang kalian tertawakan sungguh kedua betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dalam mizan kedua kakinya kedua betisnya siapa kedua betisnya siapa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kedua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu di hari kiamat besok ditimbang di mizan lebih berat daripada bukit Uhud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sana ada pembahasan tentang mizan, timbangan amal, dibahas oleh para ulama, apa yang ditimbang? Disebutkan ditimbang sohof, buku catatan juga ditimbang, amalan juga ditimbang dan badan seseorang juga ditimbang namun yang menentukan berat tidaknya bukan berat badan ketika di dunia akan tetapi apa yang ia amalkan dan semua dalil-dalilnya ada adapun yang ditimbang adalah lembar catatan bukunya yang dicatat malaikat itu ditimbang seperti hadis bitokoh Adapun tentang masalah amal, ya seperti yang Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra" atau "wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa melakukan amalan mithqala dzarrah meskipun seberat dzarrah, mithqal dari sakal, sakil, seberat meskipun hanya seberat dzarrah Para ulama berbeda tafsir, darah itu ada yang mengatakan semut yang paling kecil, ada yang mengatakan darah itu biji biji gandum ataupun biji sesuatu yang paling kecil. Taib. Ini. Maka disebutkan seberapapun amal dilakukan seberat zarah sekalipun kebaikan maupun kejelekan disebutkan yarah dan disebutkan oleh para ulama akan ditimbang salah satu dalil mizan akan ditimbang adalah tadi maka berat demikian pula diberat, ditimbang berat-berat seseorang di hari umil kiamah yang menentukan adalah amalnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis akan didatangkan yu'ta julin samin akan didatangkan seorang lelaki yang gendut besar wala yazinu indallahi miskala janahi ba'udah namun dia tidak memiliki berat di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap seekor nyamuk maka yang menentukan bukan berat besar kecil kurus atau tidak namun yang menentukan adalah amalnya kedua betis Ibnu Mas'ud dipakai untuk sholat berjalan dipakai untuk dakwah, dipakai untuk jihad, untuk menjenguk yang sakit, dipakai untuk mengantar ini, dipakai untuk ini dan itu. Kakinya capek di jalan Allah Subhanahu wa taala, badannya capek di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istirahatnya kapan? Ketika sudah dicabut nyawanya. Mustarih, istirahat. Dan menuai amal-amalnya. Dan demikianlah dunia ini ladang amal, bukan tempat untuk bersantai-santai. Dan demikian ini ulama, para ulama, dan demikian sahabat. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin takut mereka kepada Allah. Semakin banyak ilmu mereka, semakin banyak terdorong amal mereka. Ya. Padahal kalau dipikir semakin apa istilahnya? Yaitu semakin tua ataupun semakin berjalan semakin berkurang kekuatannya, semakin lemah, semakin yang demikian. Akan tetapi mereka pun memperbanyak amal khususnya ibadah dan bukan bermana amal itu harus yaitu disamakan dengan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih kuat, anak muda, tentunya sudah tidak sama kuatannya. Namun masih banyak amal-amal yang lainnya yang bisa dilakukan. Dan apa yang menentukan yang yang mempengaruhi kenapa mereka semakin hari semakin tinggi justru semakin semangat beramal. Itu pertanda ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ada pada mereka. Para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semestinya itu menjadikan kita untuk bahan muhasabah, introspeksi melihat kepada kita. Apakah kita setiap hari tambah ilmu, tambah hafalan, tambah ini, namun kita semakin malas, semakin malas ya, dalam beramal ataukah sebaliknya? Karena yubtaqa atau yutlabul ilmi lil amal, dicari ilmu untuk amal. Dan beberapa hal di antaranya. Maka marilah kita membenahi diri kita masing-masing sebab Rasulullah SAW pun dalam banyak ayat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikhlas dalam amal ibadah dan itu termasuk yang memperberat timbangan amal. Seorang berjerma bersedekah seribu rupiah tapi ikhlas lillahi taala lebih berat Dibandingkan yang menyumbang 100 ribu namun tidak ada ikhlasnya. Maka begitu pula orang membaca Al-Quran ataupun sholat banyak. Baca Al-Quran namun tidak ada. Saudara, dibandingkan dengan yang lebih sedikit akan tetapi banyak. Dengan ikhlas itu akan memperberat timbangan. Tentunya kita mengharapkan amal kita bukan hanya eh, sedikit dan berat namun juga banyak dan lebih berat lagi. Wa ma taufiquna illa billah. Maka ini pentingnya dan salah satu di antara cara memperberat timbangan amal. Bukan semata-mata memperbanyaknya. Namun selama amal itu sudah mencocoki sunnah, maka kita perhatikan keikhlasan kita. Meskipun zahir nominalnya, bentuknya sama, sholatnya sama-sama empat rakaat. Sama-sama satu soft kanan dan kiri. Sama-sama di tempat yang sama. Ya, Bukan satu di Masjidil Haram, satunya di masjid sini. Tapi Sama masjidnya, sama satu soft kanan dan kiri. Atau menyumbang sama-sama 100 ribu. Dan berbagai macamnya. Sama-sama membantu. Ya. Entah kerja bakti, entah apa mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kenapa yang ini dihitung sebagai amal ibadah diterima, yang satunya tidak? Atau sama-sama diterima, namun yang satunya berat timbangan amalnya, yang satunya ringan? Kuncinya ada di sini. Niat ikhlas lillahi taala. Taib. Oleh karenanya disebutkan di dalam kitab ini kutaib ini khutwat ila saadah langkah-langkah menuju kebahagiaan diingatkan pertama kali masalah ikhlas. <clears throat> Wal ikhlasu aziz dan ikhlas itu berat. Aziz fi janibil ibadat di sisi berbagai macam ibadah berat. Yaqulu Yaqulu Ibnu Jauzi rahimahullah berkata Al Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan betapa jarangnya betapa sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini kata Ibnu Jauzi ya padahal di zaman beliau ya subhanallah lebih banyak orang solehnya lebih banyak alul hadisnya lebih banyak ahli ibadahnya namun di zaman beliau dan belum timbul kerusakan-kerusakan yang sebanyak dan seaneka ragam sebagaimana di zaman kita di zaman beliau namun beliau pun mengatakan ma'aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisah. betapa sedikitnya betapa jarangnya orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala khalisan. Lianna aktsaran nas yuhibbuna zuhura ibadatihim. Karena mayoritas manusia, karena kebanyakan manusia itu menyukai untuk nampak ibadahnya. Banyakan orang itu suka untuk terlihat ibadahnya. Ini kebanyakan manusia. Tabiat manusia demikian. Suka untuk dilihat kebaikan-kebaikannya dan tidak suka dilihat kejelekan-kejelekannya. Dan termasuk kebaikan-kebaikan yang disukai untuk dilihat adalah kebaikan-kebaikan berupa amal ibadahnya. Entah itu amal sedekahnya, entah itu amal dakwahnya entah itu amal yang lain-lainnya. Amal ibadah. Suka untuk nampak, suka untuk dilihat. Padahal dulu para salaf terdahulu, para pendahulu kita ya subhanallah, ketika muncul ya semakin melambung populer namanya semakin tersebar dan diterima fatwa-fatwanya, semakin takut diri-diri mereka. Dan kita tidak ada apa-apanya, ya. ya. Subhanallah mereka ini, ya. Mereka mereka ini, ya. Demikian itu keadaan mereka. Ya. Dan betapa banyak contoh-contoh mereka ikhfaul amal, menyembunyikan amal, kecuali pada tempat-tempat yang itu merupakan syiar atau ada maslahat untuk ditampakkan. Sebab salah satu di antara ciri dan tanda munafik yang disebutkan oleh para ulama seingat saya Wahab bin Munabbi, tiga tanda munafik salah satunya dia hanya semangat beribadah ketika dilihat oleh orang. Ketika dia dilihat oleh orang, ataukah di masjid ataukah di tempat yang lainnya, dia semangat ibadah. Namun ketika nggak ada orang sendirian di rumah atau yang lainnya, malas ibadahnya. Dia belajar semangat ketika bersama teman-temannya. Dia semangat Eh, salat ibadah eh, ketika berjamaah ataupun di masjid ya, dia semangat untuk membantu, dia semangat untuk bergotong royong, dia semangat untuk bersedekah, dia semangat untuk membantu ini dan itu. Jika dianggap, jika diekspos atau jika disebut atau jika diminta. Ya. Kalau diminta nggak mau, wah nanti kelihatan jelek nanti bagaimana ya wah nanti kalau saya nggak kelihatan nanti begini dan begitu ya ini keumuman kita akan tetapi orang yang melakukannya meskipun tidak terlihat sembunyi-sembunyi dan nampak ibadah itulah contoh-contoh teladan kita dari para pendahulu kita yang saleh dan contoh dari para sahabat banyak sekali Yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah Ar-riya'ul mahd la yakadu yasduru min mu'min fi fardhi salati was siyam Riya murni riya semata-mata beramal untuk dilihat orang hampir-hampir tidak muncul bersumber dari seorang mukmin pada kewajiban pada salat-salat wajib pada puasa-puasa wajib Wakad qad yasduru fi sadaqatil wajibah awil haji wa ghairihima. Namun terkadang munculnya pada perkara sedekah yang wajib, munculnya pada perkara haji dan ibadah-ibadah yang semisalnya minal a'mali dzahirah au allati yata'adda naf'aha. Dari amalan-amalan yang nampak ataupun amal-amal yang manfaatnya itu berimbas ke orang lain. Ini biasanya. Ada pun sholat wajib, orang-orang juga pada sholat kok apa yang dibanggakan? Ini kebanyakan orang demikian. siang puasa Ramadan, oh biasa. Apa yang dibanggakan? Kebanyakan orang puasa-puasa wajib, puasa-puasa Ramadan. Ya apa yang dibanggakan? Oh anak kecil aja puasa. Apa yang mau dibanggakan? Maka jarang orang riak ketika puasa wajib, puasa Ramadan. Atau amal sholat wajib yang biasa-biasa. Tapi banyak orang melakukannya. Apa yang dibanggakan? Akan tetapi pada perkara sedekah ataupun pada perkara haji ya, yang nampak terlihat ya, atau dipanggil gelar haji atau yang semisalnya atau sedekah yang nampak ya atau amalan-amalan yang jata ada yang berimbas pengaruhnya kepada orang lain seperti dakwah sangat rentan dan riskan terkotori keikhlasan kita yaitu dengan masuknya syirik dengan masuknya syirik khafi syirik kecil yaitu berupa riak dan ini perlu kita ingat betul-betul dan kita mestinya takut dan khawatir kalau kalau amalan kita ya itu terlihat besar banyak setiap hari rutin ngaji ini dan itu akan tetapi waja'alna wa ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura dikhawatirkan seperti yang disebut dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala wa qabilna ila amilu min amal akan dihadapkan kepada kami amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan faja'alnahum faja'alna haba'an mansura maka kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan kita menyangka sudah banyak namun ternyata bertiup dan berhamburan dan tidak diterima. Panasallallahu alaihi wasallam Maka ini pada amal-amal yang seperti ini kita mewaspadainya. Ya. Pada semua amalan pada umumnya kita mewaspadai syirik yang kecil ini, syirik khafi. Bukan bermana syirik besar tidak berbayar, sangat merusak bahkan membatalkan agama seseorang syirik besar. Dan kita butuh mengetahui macam-macam dan model-modelnya. Akan tetapi syirik kecil itu yang tersembunyi dan samar. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan innama taib akhafu ma akhafu alaikum asyirkal khafi sesungguhnya yang lebih aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang khafi tersembunyi syirik yang kecil sebagaimana pula kalau mau kita kiaskan Laisa dajjal akbar, laisa dajjal al-akbar akhafu alaikum. Bukan dajjal besar yang aku khawatirkan kepada kalian, kata Rasul. Tapi dajjal-dajjal kecil. Kenapa kok dajjal besar tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Karena besok ketika muncul dajjal ini, muncul ke tengah manusia, maka akan ada tanda di antara dua keningnya kafara. Tulisan huruf kafir kafara yaqra'u kullu mu'min kata Rasul. Setiap mu'min akan bisa membacanya, akan ada tandanya. Akan tetapi dajjal kecil tidak ada tandanya, tertulis di antara dahi dan keningnya. Bahkan bisa jadi dia bersarung, dia berkopiah, bisa jadi dia mengatasnamakan agama Islam, bahkan dakwah. Pada sallallahu alaihi namun membawa ajaran menyimpang dan aliran sesat. Lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena samar Ya. Oleh karenanya para ulama rahimah ta'ala itu lebih perhatian dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada umat perkara-perkara yang dianggap samar oleh umat Islam dan masyarakat. Bukan berarti mereka tidak mengingkari kemungkaran yang lebih besar atau yang lain, akan tapi porsinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau masyarakat sudah mengetahui kemungkaran yang jelas-jelas, ya, maka sudah, maka yang samar ini yang disebutkan dan dijelaskan. Oleh karena kita lihat dahulu para ulama ketika masyarakat belum banyak kenal apa itu Syiah. Dijelaskan oleh para ulama dengan bukti-buktinya. Supaya jelas dan paham dan tahu. Namun ketika semua orang sudah banyak yang mengetahui kesesatan Syiah ya, dan bahkan meyakini keyakinan-keyakinan Al-Qur'an telah dirubah, mengkafirkan para sahabat dan berbagai macamnya. Para ulama banyak membantah sekte-sekte tentang Khawarij. Ya. Karena ini yang banyak menipu anak-anak muda. Khususnya yang bersemangat dalam agama. Dijelaskan. Kembali ke masalah ikhlas. Masalah syirik. Kenapa syirik khafi, syirik kecil lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, Karena itu lebih samar, lebih tersembunyi dibandingkan dengan syirik besar. Berupa menghina atau apa? mencaci maki malaikah ataukah Al-Qur'an ataukah demikian pula Taib e, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah atau bah Taib beberapa bentuk-bentuk syirik besar yang lain. Ini Kemurtadan. Akan tetapi syirik kecil ini sangat samar, bahkan tidak jarang memasuki orang-orang yang ahli ibadah, orang yang gemar salat, orang yang gemar dakwah, orang yang gemar bersodakah orang yang gemar melakukan ibadah ini dan itu sangat rentan dengan yaitu masuknya ria dan merusak ikhlasnya. Dan ibadah tanpa ikhlas tidak akan diterima. Fa innal ikhlasa fiha aziz. Maka kata Ibnu Rajab, melakukan ikhlas pada amalan-amalan yang nampak ataupun pada amal-amal ibadah yang pengaruhnya eh, yaitu berimbas kepada orang lain, ini berat. Wa hadzal amal la yashukku muslim annahu habit dan amalan seperti ini tidak diragukan taib seorang muslim bahwasanya itu adalah gugur rontok wa anna sahibahu yastahiqul mukt minallahi wal uqubah dan bahwasanya pelakunya berhak mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Makanya penting yang kita diingatkan senantiasa untuk masalah ikhlas ini. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh nasihat ikhlas itu. Ya. Setinggi apapun ilmunya, kita butuh nasihat untuk ikhlas. Taib. Dan seberapapun kita menumpuk banyaknya amal tanpa ikhlas percuma. Namun yang sudah ada dipertahankan, diperbaiki dan diluruskan niat maka ini akan memperberat timbangan amal. Nasallallahu ilman nafi'an. Kita lanjut sejenak pada azan. Insyaallah azan dulu. Kemudian disebutkan وقد افتتح بعض العلماء كالإمام البخاري في الصحيح والمقدسي في عمدة الأحكام والبغوي في شر السنة ومصابه السنة والنووي في الأربعين النووية مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات إشارة منهم إلى أهمية الإخلاص في الأعمال <clears throat> dan sungguh sebagian ulama banyak dari para ulama membuka dan mengawali kitab-kitab karya tulis mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Amal akan diterima ataukah tidak bergantung dengan niatnya. Ini syarat pertama sebelum yang lain-lainnya. Syarat pertama adalah ikhlas lillahi taala. Maka para ulama banyak membuka kitab-kitab hadis mereka dengan diawali hadis ini innamal amal binniyat. Dan itu seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Padahal Umdatul Ahkam kitab apa ini? Kitab fikih. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini nama amal bin niat itu sulusul ilm. Sepertiga dari ilmu. Dan dia wahwa yadkhul ala sab'ina baban min ababil fikih. Dan dia masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Masalah solat, ya syaratnya apa? niat. Dan masalah artinya niat ikhlas. La ta'ala dan niat demikian pula akan melaksanakan sholat apa meskipun dalam kalbu. Orang mau haji tidak akan diterima kalau tidak dengan niat. Masalah berbagai macam puasa, zakat dan berbagai macam 70 bab bidang fikih. Semuanya amalan niat ini masuk padanya. Maka tidak heran Abdul Ghani Al-Maqdisi salah seorang ulama, beliau menyebutkan dalam kitab hadisnya yang mana ini khusus kitab-kitab hadis dalam permasalahan fikih disebut kitab Taharah, kemudian ada hadis tadi tentang kitab salat, hadis tadi tentang kitab setelahnya, setelahnya diawali dengan ilnamal amalu bin ya. Begitu pula Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dan kitab beliau Masabihi Sunnah An-Nawawi dalam Arba'un An-Nawawiyah begitu pula kita tambahkan Riyadhus Salihin begitu juga mereka mulai dengan hadis ah, innamal amal binniyat kenapa isyaratan minhum ila ahamiyatil ikhlas bila amal ini isyarat dari mereka tentang pentingnya ikhlas dalam amalan pentingnya ikhlas dalam amalan oleh karenanya mereka ingatkan pertama kali dalam tulisan-tulisan mereka agar yang pertama mengingatkan mereka tulisan mereka itu diingatkan segala amalan bergantung dengan niatnya maka diingatkan kemudian juga mengingatkan setiap orang yang membaca kitab-kitab mereka diingatkan tentang niat ya, disebutkan di awal kali demikian pula kalaupun itu kitab hadis tentang fikih sekalipun yang mana biasanya diawali dengan kitab taharah kitab tentang bersuci apa kaitannya innamal amal binniat? Nah, dalam bab taharah, sebagian ulama mengatakan taharah itu ada dua macam, bersuci, mensucikan kotoran-kotoran hissi, kotoran-kotoran yang terindra, kotoran-kotoran yang terlihat, tercium. <clears throat> ya, memang nyata kotorannya. Dibersihkan dari najis. Kemudian di <clears throat> eh, diangkat hadasnya dan kecil maupun besar dengan wudhu kah mandi atau kalau tidak mampu dengan tayamum. Ini. Adapun jenis yang kedua adalah taharah maknawiyah yaitu mensucikan, <clears throat> membersihkan bukan dari kotoran-kotoran yang lahiriah yang nampak akan tetapi dari kotoran-kotoran maknawi dari kotoran-kotoran <clears throat> penyakit hati, iri, dengki, ya, ria dan berbagai macamnya. Oleh karenanya mereka mengingatkan tentang hadis ini, innamal a'mal binniyat. Untuk mengingatkan perkara ini. Kemudian pula termasuk perkara yang terpenting kita ringkas pembahasan masalah niat, ikhlas. Seperti apa ikhlas itu? Kita telah sebutkan bahwasanya ikhlas adalah melakukan amal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala mengharapkan balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang beramal untuk bisa masuk surga, bisa masuk jannah itu tidak mengotori dan tidak menyalahi keikhlasan. Tidak ada yang memandangnya demikian kecuali kalangan alul bidah seperti kalangan sekte-sekte sufi. Ada pun ulama alul hadis alul sunnah mereka memahami bahwasannya beramal karena ingin masuk surga, jannah atau beramal karena ingin terhindar dari siksa neraka. Maka ini tidak mengurangi dan mengotori ikhlas. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam ayat-ayatnya banyak menghasung hamba-hambanya untuk melakukan amalan dan menyebutkan janji-janjinya akan dimasukkan ke dalam jannah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menghasung untuk kita beramal dengan Allah mengiming-imingi akan masuk dimasukkan ke dalam jannah. Apabila beramal karena ingin masuk dalam jannah itu salah dan mengotori ikhlas, tidak mungkin Allah mengasuh hamba-hambanya untuk beramal dengan untuk masuk dalam jannah. Demikian pula beramal karena ingin tak, takut karena takut masuk neraka dan terbebas dari siksanya Allah. Ini juga tidak mengotori keikhlasan. Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takulah dari neraka meskipun dengan bersedekah secuil kurma. Bersedekah meskipun sedikit Takulah dari neraka. Benteng didirikan dari neraka dengan bersedekah, meskipun sedikit. Maka ini dalil-dalil yang sekian banyak menunjukkan tentang ikhlas tidak terkurangi dan tidak eh, yaitu <clears throat> eh, yaitu ternodai dengan seorang beramal mengharapkan jannah ataupun terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara ikhlas tadi telah disebutkan aziz, berat namun mulia dalam timbangan berat dan dirasakan dilakukan di dunia pun berat karena seorang tidak mengharapkan kecuali balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat. Oleh karenanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Imam Ahlul Hadis masyhur gurunya Abdullah bin Mubarak dan gurunya para ulama Al-Hadis ini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alatstu syai'an asyaddu alayya min niyati aku tidak pernah mengobati aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat menurutku dibandingkan memperbaiki niatanku ini kata beliau kita pernah membenahi apa memperbaiki sendal rusak atau memperbaiki apa misalnya sesuatu yang rusak memperbaiki sesuatu ya dibenahi Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah membenahi, mem membetulkan, mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Kenapa kata beliau li alayya? Karena niatan itu berbolak-balik. Kadang begini, kadang begitu. Ini beliau Sufyan Ats-Tsauri. Lalu bagaimana dengan kita? Maka sangat penting seberapapun sebagaimana tadi kita tegaskan dan kita tekankan berulang kali ya bahwasanya kita semua tidak ada yang tidak butuh dengan nasihat untuk ikhlas. Kemudian yang lebih penting daripada itu ah, di samping di situ pentingnya dan urgensi kedudukan masalah ikhlas dan ah, ah, bagaimana wujud ikhlas tersebut dan bagaimana sifat ikhlas dan apa buah hasil daripada ikhlas begitu pula yang tidak kalah penting adalah bagaimana usaha dan sebab-sebab untuk kita mendapatkan keikhlasan tersebut kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang terpenting. Dan di sana disebutkan beberapa hal yang kita sebut secara ringkas, doa ikhfaul amal, berdoa kepada Allah karena doa silahul mukmin adalah senjatanya seorang mukmin. Dan demikian pula ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Kita latih keikhlasan itu dengan cara kita menyembunyikan amal. Tadi telah disebutkan dari Wahab bin Munabbih, salah satu ciri orang munafik adalah hanya semangat beramal ketika ter terlihat. Maka kita latih dengan kita menyembunyikan amal pada amalan-amalan yang memang tidak diwajibkan untuk ditampakkan atau bukan termasuk syiar seperti azan, seperti sholat di tanah lapang atau zakat fitrah atau puasa wajib atau yang lainnya. Namun ibadah-ibadah yang sunnah ataupun yang tidak ada masalah untuk ditampakkan maka kita sembunyikan amal kita <clears throat> kecuali ketika memang ada maslahat untuk memberi contoh maka amal sunnah pun silahkan untuk ditampakkan begitu pula kita diantara kiatnya adalah melihat kepada amalan-amalan orang saleh lihat kepada mereka amal mereka jauh lebih banyak jauh lebih hebat daripada kita namun mereka mengkhawatirkan diri mereka dan menyembunyikan amal mereka begitu pula ihtikarul amal kita remehkan amal kita Meskipun kita telah beramal, berbuat ini, berbuat itu, kita khawatir jangan-jangan tidak ikhlas, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan seperti kapas yang banyak namun tidak berbobot dan jangan-jangan amal kita itu taib remeh dan ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dianggap mulia di mata orang, siapa tahu amalan kita itu dianggap hina di sisi Allah karena kurang baiknya niatan-niatan kita. Maka kita tidak anggap besar amalan kita yang kelima adalah khauf min adami qabulil amal. Khawatir tidak diterimanya amalan kita dan ini beberapa di antaranya. Begitu pula tidak terpengaruh dengan ucapan orang pujian ataukah yang lainnya selama seorang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala banyak berdoa dan tidak terpengaruh dengan orang eh, dan seseorang yaitu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan adalah dengan seiring takdir Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehebatan dia ataupun yang lainnya dan ingat bahwasanya kita akan dikubur sendirian, tidak bersama orang lain, maka apabila kita ingin ada teman yang saleh, teman yang baik, maka di antara sebaik-baik amal adalah mengikhlaskan amalan kita. Allah taala alam suab. Ini secara ringkas apa yang bisa kita sebutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi, demikian pula ikhwanuna uh, fillah tentang masalah ikhlas yang kita semua membutuhkannya sebagaimana Nabi Wasallam pun diingatkan oleh Allah dalam banyak ayatnya sementara beliau tidak pernah berbuat syirik sekalipun sementara kita sangat butuh untuk diingatkan tentang perkara-perkara seperti ini Allah taala alam bisawab wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma rabbana bihamdik asyidu an la ilaha anta wa atubu